suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Wa inna sya'nu riqahum kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Ilu selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai pada suatu ketika. وإذا قيل apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat. Niscaya mereka berpaling. وما تأتيهم sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. وإذا قيل لهم أنفقوا مما apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah bahagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka berkata, Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Bye. tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. ونفخ sangka sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Ingkar Pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Inna ashaban jannah Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Lahum fiha surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. وامتازوا اليوم dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat." Alam Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا Sesungguhnya, setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan هذه جهنم Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Al pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Walau Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan. Maka betapakah mereka dapat melihatnya? Walau nasya'u Jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. ومن barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan? وَمَا Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Lee. Niscaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Lalu mereka menguasainya. tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Walahum fiha manafi'u wa Dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur? واتخذوا من mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani? Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. وضرب dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul yuhyiha ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Alladhi ja'ala lakum minasy syajari al yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. 啊呜 Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. In apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka terjadilah ia فسبحان Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.